Yo, gue tahu album ini pasti bakal dibajak. Entah lo download dari internet, lo pinjem punya temen lo terus lo copy, atau lo mungkin nyolong dari toko. Yang gue gak habis pikir, why would you still doing it? Respect local music. Gue gak tahu kalau musik luar, tapi untuk musik lokal, please to respect local musicians. Tapi buat yang beli asli, mad respect for you from me, cause you are the real hip hop fans. Dan buat lo, lo yang pada beli asli, lo dapat cover yang bagus. Lo bisa denger musik dengan suara yang lebih jelas tanpa skip-skip dari bajakan. Dan yang pasti lo bisa dengerin musik hati dari gua exactly the way I want you to hear it. Tapi kalau lo udah keburu beli, just make sure pastiin bahwa lo sekarang pergi ke toko kaset atau CD dan lo beli yang aslinya. One Love, Psycho G. Peace, I gotta go.